Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Alhamdulillah Alamin Puji syukur yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi bersama acara kesayangan kita Cahaya Hati Yang seperti biasa insya Allah setiap hari Saya akan berkunjung untuk mengunjungi hamba-hamba Allah bersilaturahim terhadap mereka Dan subhanallah hari ini saya sudah berada di setempat kerekuningan Dan insya Allah Hari ini kita akan berkunjung ke salah seorang hamba Allah, Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila ini menurut kabar dari tetangganya, subhanallah, sedang mendapatkan ataupun memiliki penyakit kulit yang menahun, susah untuk disembuhkan. Sampai terlihat benjolan-benjolan ataupun bentol-bentol besar. Secara lahiriah mungkin akan mengganggu aktivitasnya di dalam bekerja. Namun, subhanallah, dengan semangat yang ada dan istiqomah yang ada, Beliau tetap saja bekerja dan melakukan aktivitas seolah-olah tanpa memiliki rasa apa-apa yang dirasakan di dalam kulit ataupun dirasakan di dalam tubuhnya. Pemirsa yang berbahagia, mari sama-sama untuk bersilaturahim kepada Ibu Nur Laila ini dan mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Mari sama-sama untuk menjumpai Ibu Nur Laila. saya Nur Laila, usia saya 36 tahun, saya punya 8 keluarga, ya anak ketujuh semua-semua yang sudah pada menikah punya saya beranak saya sehari-hari saya bikin kancing dan jaga warung kakak saya saya sedang sekarang menderita penyakit kulit awal saya ini saya eh, sampai sakit panas tiga bulan terus saya berobat jalan eh, gatel terus timbul begini saya Uh, nama saya Ibu Fitri. Keseharian Nurlela bikin kancing. Uh, di samping bikin kancing dia semari dagang kecil-kecilan. Uh, eh, dan gitu dia orangnya baik, bersosial, sama anak-anak juga baik. Uh, dia semangat hidupnya uh, selalu menggebu-gebu pengen jadi seperti orang-orang layaknya orang lain gitu uh, tentang penyakitnya dia tadinya panas terus habis panas dia uh, merasakan gatal-gatal di samping merasakan gatal-gatal uh, dia timbul bintik-bintik uh, kecil gitu uh, udah diobatin kemana-mana obat uh, sakitnya ya itu karena kayak daging apa tuh menumbuh gitu kecil-kecil terus makin lama makin gede-gede gitu keadaan ekonomi juga kurang juga gitu Assalamualaikum apa kabar Bu Ibu Nur Laila iya. iya. apa kabar Bu sedang apa ini Bu nih oh, Alhamdulillah ini kancing untuk apa Bu nih daster jadi ini dibungkus pakai kain kelihatannya bu ya iya oh ini alatnya alhamdulillah <laughs> sehari biasanya suka dapat berapa kancing bu uh, 15 kodi. 15 kodi, alhamdulillah. Jadi tiap hari melakukan hal ini gitu. Iya. Alhamdulillah. <laughs> Iya, makasih Bu. Ibu tiap hari di sini ya bikin kaji. Iya. Ini warung milik siapa Bu? Milik Katanya Ibu jaga di sini juga. Iya. Alhamdulillah. Jadi tiap hari ya di warung sama mengerjakan ini juga. Alhamdulillah. Ibu kalau boleh eh, para tetangga saya mendapat kabar kalau ibu ini sakit. Sudah berapa tahun ibu sakit kulit seperti ini? Dari berapa tahun? Dari 87. 87 ya? Oh, dari tahun 87. Hmm, Sampai sekarang. Pertama kalinya bagaimana waktu itu, Bu? Apa langsung keluar ya, seperti langsung ini? Keluar. Itu, apa mungkin pertama kalinya ada gatel atau bagaimana ya, gitu? Gatel. Mm -hmm. Pertama kalinya? Iya. Jadi, waktu usia berapa tahun waktu itu, Bu? Waktu usia 15 tahun masih sekolah ya. ya. Jadi terasanya gatal terlebih dahulu. Hmm. Setelah itu eh, apalagi sakitnya? Ya, panas. Setelah panas? biru. ke dokter sudah ke dokter, dokter. diobati. Iya. Menurut dokter sakitnya sakit apa katanya? Ya, dokternya nggak tahu. Oh gitu. Mm -mm. Dokter juga nggak tahu gitu ya. Tapi subhanallah Eh, sejak itulah semakin hari semakin bertambah e, itu sakitnya benjolannya atau tidak semakin oh sudah seperti itu jadi nggak bertambah lagi sampai saat ini iya, oh seperti itu jadi ka, sekarang nggak tahu nahu nggak udah nggak pernah berobat lagi ke gitu, iya. dokter nggak pernah iya. udah pokoknya emang sudah begini begini aja begitu ya hmm, tapi selama ini mungkin e, maaf saya bertanya gitu kalau misalnya ibu keluar atau bagaimana biasa saja ya biasa saja ya alhamdulillah memang istilahnya dengan menyatakan kalau seandainya ada orang yang memiliki satu apa saja mungkin semuanya mungkin mungkin memiliki rasa sakit atau bagaimana tapi jika hatinya bersih, itu akan terasa bersih segala-galanya. Iya, seperti itu. Seperti ibu sekarang ini mungkin terlihat seperti itu, tapi subhanallah Allah hanya melihat hatinya, bagaimana keadaannya dan saya sangat bangga dan salut sekali sama ibu bisa bekerja aktivitas seperti orang yang biasa saja, begitu normal, begitu. Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Dan ini menjaga warung ini sudah berapa hari atau berapa oh, berapa tahun maksud saya? Baru dua tahun Oh, baru dua tahun menjaga ini. Kalau bikin kancing ini Eh, bikin kancing udah berapa tahun? Udah lama sih. Udah lama ya. Saya eh, masih keluar sekolah. Oh, setelah keluar sekolah langsung bikin kancing hmm. seperti ini. Iya. Sehari tadi 15 kodi. 15 kodi. Itu dijual ke ini dari bosnya. Oh, dari bosnya. Jadi dapat per bulan dapatnya. Ya, so, maunya mau mingguan, atau bulanan. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah ada penghasilan ya, cukup. Iya. Sementara ini mungkin nggak pernah pengobatan alternatif atau kemana. Iya. Jadi pasrah begitu saja. Pasrah. Ya, karena memang sudah datang ke sana kemari nggak pernah. Iya. Tapi pernah nggak mohon kepada Allah untuk minta iya, atau iya, ingin sehat begitu? Iya, Ingin iya, sehat iya. itu pernah begitu ya. Alhamdulillah. Sementara e, ibu tinggal di mana sekarang? Ya di sini. Di sini sama ibu saya. Oh, sama ibu sama orang tua di hmm. sini. Alhamdulillah. Ibu juga nasihat-nasihat yang mungkin selalu terdengar oleh e, Ibu Nurlela dari ibu sendiri itu iya. apa nasihat dari orang tua maksud saya? Ya, iya. ya. bersabar apa ini? Oh, ya. selalu bersabar. Hmm. Sabar itu aja iya. kata-kata dari orang dari ibu ya. Hmm. Orang tua? So, ayah maksudnya Oh ayahnya sudah meninggal Oh sudah tidak ada sudah meninggal Baru satu tahun Baru satu tahun Jadi ayah sempat melihat keadaan iya. Nur Laila begini Kata-kata ayah mungkin yang dulu pernah mengingat kata-kata ayah sama Ibu Nur Laila apa? Ya bapak nama suka dinyanyi suka merasa dia tahu saya sedih itu. Oh gitu ya, iya, Keadaan anaknya gini Iya bisa hanya itu saja iya. gitu ya iya. Ibu selalu berdoa untuk orang tua juga khususnya iya. untuk ayah ya. Iya. Kalau ada misalnya ayah sekarang apa yang akan dikatakan oleh ibu sama ayah sekarang ini? Ya. Kata-kata ya. terindah, kata-kata yang hmm. paling manis untuk ya, ayah. Ya paling ya nyenengin gitu. Nyenengin aja. Ibu alhamdulillah sudah bisa iya. menyenangkan uh, ayah waktu itu. Iya. Alhamdulillah. Kalau sama ibu juga uh, setiap hari pasti karena satu rumah selalu bertemu ya. Iya. Kalau ibu maksudnya ibu daripada ibu Nurlela apa kerjaannya saat ini? ibu saya. Iya. iya ya memang ya Sama aja Sama di warung jaga warung, juga, jaga warung juga ya. Hmm. Alhamdulillah. Kalau seandainya misalnya harapan ditanya oleh saya harapan ibu apa yang diinginkan saat ini? Ya. Kira-kira apa yang diinginkan oleh ibu sekarang ini? Pengen ya pengen sembuh. Pengen sembuh gitu ya. Semuanya juga ingin merasakan satu sembuh. Pernah ya. nggak ada rasa minder bu? Ya enggak. Enggak pernah ya. ya jadi selalu kuat gitu ya. Hmm. Memang di dalam tubuh manusia itu atau di dalam jiwa manusia itu saya sampaikan itu ada ada kekuatan yang paling tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dan oleh e, oleh alam, oleh keadaan itu tidak bisa kalah kekuatan itu. Ternyata kekuatan hati. Hmm. Ibu insya Allah memiliki kekuatan hati yang paling kuat. Jarang seorang manusia memiliki kekuatan hati seperti ibu. Ya. Subhanallah, kuat hatinya dan setiap hari yang dipinta kepada Allah apa? Kira-kira ya, minta kesembuhan, minta kesembuhan, minta, minta ya. kesembuhan, minta kesehatan iya. begitu ya. ya. Selalu tiap hari melakukan ya. ataupun meminta kepada Allah hal seperti itu. Ya. Sampai saat ini pun. Ya. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد saya ingin bertanya lebih jauh lagi dan mungkin pemirsa juga ingin tahu begitu ya. Ibu berkeluarga apa? Punya anak? Aku gitu? belum. Oh enggak, oh, belum ya insya Allah. Oh jadi sampai sekarang belum berkeluarga. Belum. Gitu ya. Dan ada berkeinginan untuk itu? Ya iya. Alhamdulillah iya. Tapi e, kalau misalnya ingat seperti itu, kira-kira apa yang berada dalam hati gitu? E, kepada Allah apa ya, saja? Iya, aku, aku berdoa minta itu. Oh gitu, hmm. minta uh, istilahnya seorang yang dapat yeah. Iya. uh, mendidik yeah. begitu ya ataupun yang uh, menyayangi yeah, begitu saya, ya. Saya. Ya itu itu harapan se manusia seluruhnya iya. seperti yeah. itu dan itu normal begitu ya. Iya. Yeah. Dan subhanallah uh, sampai saat ini itu sampai saat ini yang dirasakan oleh ibu tadi saya bertanya e, pernah nggak ada rasa menyesal ataupun ya Allah kenapa saya ini begini pernah nggak? Iya pernah ada pertanyaan hmm. kenapa saya begitu iya, gitu ya? diciptakan begini oh iya tapi pertanyaan itu sudah ada ya ada. kenapa saya iya. e, misalnya diuji dengan penyakit iya, seperti ini iya. iya karena mungkin karena penyakit seperti ini efeknya jadi banyak kesana iya. kemari begitu diantaranya iya. mungkin iya. Uh, ya dirasakan mungkin orang mungkin begitu bertemu orang itu akan pertama kali mungkin dia iya. mengatakan hal-hal yang kurang mengenakan begitu ya. Iya. Tapi uh, sementara dalam kalimatnya dokter mungkin sudah menyampaikan ya bahwa sesungguhnya penyakit yang seperti ini kan tidak pernah menular ya, ya. tidak menular ya. ya. penyakit ini tidak menular sama sekali ya. dan penyakit ini sama sekali tidak akan membahayakan ya. orang iya. lain dan ini masyarakat sudah tahu masalah ini tahu. sudah tahu ya alhamdulillah pernah nggak ada orang yang tidak tahu masalah ini gitu ya nggak tahu orang belum pernah ngelihat nggak pernah ngelihat ya dan harus uh, sesungguhnya penyakit yang seperti ini insya Allah tidak berbahaya untuk orang lain iya. iya. Tadi saya tanya bahwa ibu pernah mengkenapakan ataupun bertanya kepada Allah kenapa seperti ini. Iya. iya. Sesungguhnya di dalam syariat Islam Bu ya, itu ada sabar, ada ridho. Iya. Kalau ibu mungkin ridho dengan seperti ini ya. Ridho, ridho itu e, menjalani apa yang ada, iya. menjalani apa yang di depan itu ridho. Maaf, itu sabar. Iya. iya. Jadi ada sabar, ada ridho dan ada sabar dan ridho ini tidak boleh dijauhkan, tidak boleh dipisahkan. Iya. Ibu sabar menghadapi masalah ini, tapi ibu juga harus ridho dari apa-apa yang Allah berikan. Iya. Ibu mungkin saya memberikan nasihat usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jauhkan perasaan dengan mengatakan ya Allah, kenapa engkau berikan seperti ini? Hmm. Begitu ya. Karena apa? Ketika ibu bertanya kenapa Allah berikan seperti ini, ibu termasuk orang yang sabar insya Allah. Hmm. Namun kalau ibu ridho, Ibu dengan mengatakan astagfirullahaladzim ya Allah saya terima apa yang diberikan. Karena apa? Apapun yang diberikan oleh Allah, ya, apapun yang diberikan oleh Allah kepada ibu itu tidak mungkin asas kebencian ataupun marah Allah. Iya. Tidak. Allah ini tidak akan pernah menzolimi makhluknya. ya, iya. Mungkin ibu di dunia seperti ini, tapi di akhirat jauh derajat ibu lebih tinggi daripada orang-orang yang selama ini mungkin kita anggap derajatnya tinggi. Iya, iya ibu mungkin berangan-angan ketika di dunia, wah saya ingin seperti itu, saya ingin seperti ini, begitu ya. Hmm. Andaikan saya sehat, saya ingin begini, andaikan mungkin ibu berangan-angan seperti itu ya. Hmm. Tapi subhanallah, itu justru angan-angan silahkan ada, namun tidak perlu mengatakan, ya Allah, kenapa kau berikan saya seperti ini? Iya, iya. buang jauh-jauh perasaan itu. Kenapa? Karena justru Allah memberikan hal seperti ini, Hakikatnya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada ibu Bukan di dunia Tapi di akhirat Allah itu maha adil iya. Allah itu maha adil Ibu percayakan kalau Allah maha adil iya. Saya ingin menyampaikan satu kisah yang sangat baik sekali iya. Dulu di zaman sahabat Ada orang yang matanya buta Selanjutnya kulitnya pun rusak semuanya hmm. Selanjutnya lumpuh dia nggak bisa berjalan Bahkan Na'udzubillah orang menjauhinya Iya, ada hmm. orang buta bu. Iya. Selanjutnya apa? Kulitnya pun iya. rusak. Iya. iya. Orang menjauhinya dan dia tidak bisa berjalan. Tapi dia berdoa dengan mata. Ya Allah, maafkan aku, aku tidak sanggup mensyukuri nikmatmu. <laughs> Ya, saat itu ada sahabat bertanya, kamu ini mensyukuri nikmat apa? Matamu tidak bisa melihat, iya. kakimu tidak bisa berjalan, lalu kulit rusak, apa yang bisa disyukuri? Orang itu menjawab dengan mata. aku bersyukur karena aku punya iman. Iya, hmm. karena ibu apabila milik iman yang kuat, apapun yang dirasakan akan tidak ada masalah. Semuanya akan merasakan nikmat saja. Hmm. Seperti itu. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah memberikan anugerah yang banyak kepada kita, khususnya kepada ibu dan kepada orang tua ibu, iya. Dan insya Allah kita akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita pinta dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Mari Bu, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahmanu, ya Rahim. Sesungguhnya apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak ada makhluk yang lepas dari pengawasanmu. Tidak ada makhluk yang terlepas daripada kasih sayangmu. Ya Rabbana, inilah kami yang berkumpul di tempat ini di rumah Ibu Nur Laila. Ya Allah kami mohon kepadamu berikanlah kekuatan iman, keikhlasan, kesabaran dan keriduan kepada hati Ibu Nur Laila sehingga Ibu Nur Laila sanggup mendapatkan keimanan yang kuat, mendapatkan kesabaran yang kuat sehingga Allah pun meridhoi daripada apa-apa yang dilakukan oleh Ibu Nur Laila. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan keikhlasan yang ada di hati ini, sembuhkanlah Ibu Nur Laila. Ya Allah, apapun yang didapatkan oleh Ibu Nur Laila, jadikanlah sebagai timbangan yang berat, timbangan yang agung, yang dapat memasukkan Ibu Nur Laila ke dalam surga Firdausmu. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim Jadikanlah Ibu Nur Laila Dan siapapun yang mencintai Ibu Nur Laila Ibunya, ayah almarhumnya, kakak-kakaknya, adiknya, para tetangganya, seluruhnya yang mencintai Ibu Nur Laila, angkatlah derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Berikanlah ketenangan kepada Ibu Nur Laila Berikanlah keceriaan kepada Ibu Nur Laila Berikanlah rizki yang halal yang banyak kepada keluarga Ibu Nur Laila Ya Rahman, Ya Rahim Ya Rahman, Ya Rahim Sesungguhnya Ibu Nur Laila dalam keadaan seperti ini pun sanggup bersyukur kepadamu. Sanggup bertasbih kepadamu. Ya Allah, dengarkanlah apa-apa yang dipinta oleh Ibu Nur Laila. Kabulkanlah apa-apa yang diinginkan oleh Kabulkanlah dan kabulkanlah apa-apa yang diinginkan oleh Ibu Nur Laila. Ya Rahmanu Ya Rahim. Dan kabulkanlah apa-apa yang tersirat di dalam hati dan pikiran Ibu Nur Laila. Amin, amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon pamit Ibu, namun sebelum pamit mungkin ada titipan dari Antv Peduli. Nanti kita akan serahkan di depan saja. Ya. Oh, iya. Ya, mari Bu kita keluar sebentar dan saya mohon pamit. <laughs> Iya. Ibu ini ada titipan dari Antv Peduli. Ya. Insya Allah akan bermanfaat oleh Ibu. Ya. Dan silahkan pergunakan sesuai dengan eh, apa-apa uh, yang Ibu hajatkan, apa-apa apa yang Ibu inginkan. Ya. Mohon diterima, Bu. Iya, iya. Makasih banyak juga ya. sudah bisa berkunjung ke rumah ibu ya. dan insya Allah silaturahim ini akan berlanjut terus. Ya, ya makasih ya, banyak. Ya, makasih. ya mari, assalamualaikum. Iya, ya Allah, makasih ya Allah. Pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah Rabbil Alamin Baru saja kita berkunjung ke Silaturahim ke rumahnya Ibu Nur Laila Dan subhanallah ibrah yang kita dapatkan Ternyata kebahagiaan itu hakikatnya bukan hanya sekedar dalam kesehatan Kebahagiaan manusia ini ternyata hakikatnya bukan hanya sekedar di lingkungan dan ternyata kebahagiaan yang paling hakiki ini ada di dalam hati yang bersih Ibu Nurlaila contohnya hatinya yang sangat bersih, hatinya yang penuh dengan kesejukan walaupun tinggal dimanapun dia berada dan apapun yang dirasakannya terlihat mungkin secara zahir penyakit yang dideritanya namun tidak sama sekali merubah kehidupannya. Ternyata kebahagiaan yang bersumber pertama kali di dalam hati ini adalah yang paling indah. Dan yang kedua, ternyata kebahagiaan ini ada di lingkungan di mana dia tempat tinggal. Ada satu kisah yang sangat menarik Seorang sahabat waktu itu menjual rumahnya. Begitu ditanya dengan mengatakan berapa rumah harganya? Sekian. Setelah itu sahabat itu mengatakan, kalau harga rumah ini hanya sekian, tapi harga tetanggaku yang paling mahal. Ternyata memang harga tetangga ini jauh lebih mahal daripada harga rumahnya. Kenapa? Lihat Ibu Nur Laila dengan kebersihan hatinya, tetangganya yang baik, tetangganya yang soleh, lingkungan yang ramah, lingkungan yang baik. Ternyata membuat dia nikmat menghadapi kehidupan yang dia rasakan. Dan dia begitu yakin, sesungguhnya Allah Maha Adil dan keadilan yang Allah berikan ini bukan hanya sekedar di dunia, namun keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling tepat adalah di akhirat. Karena apa? insya Allah apapun yang tidak didapatkan oleh Ibu Nur Laila di dunia ini namun insya Allah di akhirat akan didapatkannya dengan secara sempurna dan jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna kenapa hakikatnya cinta Allah kasih sayang Allah itu akan ditaburkan secara sempurna bagi orang-orang yang mukminin mukminat hakikatnya disempurnakan di akhirat disitulah kalimat yang terindah Bismillahirrahmanirrahim yakni dengan nama Allah pengasih dan penyayang pengasih ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini dan penyayang hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin di akhirat kelak Insya Allah tayangan ini ada manfaatnya dan insya Allah siapapun menyaksikan ini tolong dilihat mata hatinya dibuka dan insya Allah ada manfaatnya di dunia dan untuk di akhirat kita Jazakumullah khair ala husnul istimaikum. Lakum ini al-hubu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.